wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd ikhwana fitina azakumullah kita lanjutkan kajian kitab siam dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah al Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Qala rahimahullah wa 'ala sa'imi an-niyatu qabla al-fajri. Bagi orang yang akan puasa Ramadan, maka wajib untuk berniat puasa sebelum terbit fajar sodik. Nah, pembahasan kita tentang syarat sahnya puasa. Yang dimaksud dengan syarat sahnya puasa adalah perkara yang wajib dilakukan sebelum puasa. Jika tidak dilakukan, maka puasanya tidak sah. Jadi kalau syarat itu di luar apa ini? Puasa. Tapi kalau tidak dilakukan, maka puasanya tidak sah. Syarat puasa Ramadan ada dua. Yang pertama ialah an-niyah, niat. niat puasa Ramadan. Ini harus memenuhi empat syarat. Jadi niat puasa Ramadan harus memenuhi empat persyaratan. Yang pertama ialah al-jazmu. ialah mantap untuk puasa. Punya kemantapan untuk puasa besok. Ya. Dia punya tekad yang mantap untuk puasa besok. Yang kedua ialah at-ta'yin. At-ta'yin dia harus menentukan puasanya ialah untuk puasa Ramadan. Jadi bukan untuk puasa nazar, bukan untuk puasa kafarat, bukan untuk puasa sunnah atau puasa yang lain. Harus jelas menentukan untuk puasa Ramadan. Yang ketiga ialah at-tabyid. At-tabyitu. Niat sudah harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar sodik. Jadi adanya niat untuk puasa Ramadan itu sudah ada di malam hari sebelum terbitnya fajar sodik. Yang keempat tajdidun dunia di kulli lailatin min Ramadan. Memperbarui niat setiap malam bulan Ramadan. alal qawli rajih menurut pendapat yang rajih jadi setiap malam itu harus niat untuk puasa Ramadan besok ini menurut pendapat yang rajih dan ini adalah pendapat jumhur ulama' Namun kita akui ada ulama yang berpendapat lain yakni cukup niat sekali di awal Ramadan untuk puasa selama sebulan jadi tidak perlu tiap malam untuk niat ini pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat Imam Ahmad namun pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama setiap malam kita wajib untuk niat puasa Ramadan besok. Karena puasa itu sendiri-sendiri tiap hari. Tidak nyambung sebulan, ya. Kadang sekarang puasa, besok tidak karena safar atau yang lain, ya kan? Nah. Barakallahu Beda dengan sholat empat rakaat duhur dia ya, niat sejak awal sebelum takbiratul ihram duhur, 4 rakaat. Karena rakaat satu dengan rakaat berikutnya saling berkaitan, ya. Harus dilakukan semua. Tapi kalau puasa Ramadan tidak. Ya, sekarang puasa, besok tidak puasa juga bisa. Karena ada udur besoknya, ya. Sehingga wajib untuk niat setiap malam pada bulan Ramadan untuk besok puasa. Nah, empat syarat ini harus dipenuhi bagi siapa saja yang berniat puasa Ramadan. Jadi syarat yang pertama ialah niat, ya. Dan niat puasa Ramadan itu memenuhi empat syarat. Yang pertama tadi al-jazmu, ada tekad yang mantap untuk puasa. Besok Yang kedua at-ta'yin. Kita menetapkan niat puasa kita ialah untuk Ramadan. Kemudian yang ketiga ialah at-tabyid. Kita melakukannya di malam hari sebelum terbitnya fajar sodik. Dan yang keempat ialah tajdidun dunia fi kulli lailatin atau di kulli lailatin min Ramadan. memperbaharui niat setiap malam untuk puasa Ramadan besoknya. Taib. Jadi kalau ada orang nggak punya niat puasa, nyantai saja ya. Nah. Akhirnya dia ketika zuhur belum makan, ya. Nah. Ngapain orang-orang ini? Kok gak ada yang nongkrong di warung? Nah, biasanya nongkrong, puasa. Oh, puasa toh. Ya, gitu dia ngomongnya. Dalam keadaan dia gak punya niat puasa Ramadan, maka gak boleh dia puasa saat itu. Jadi anggap dia batal puasanya. Dianggap tidak puasa hari itu. Harus diganti dengan hari-hari yang lain. Karena dia gak punya niat puasa sebelum terbit fajar sodik. Lain kalau puasa sunnah. Puasa sunnah niatnya kapanpun bisa. Yang penting tidak makan sejak terbitnya fajar sodik. Misalkan dia belum makan ketika fajar sodik terbit sampai waktu duha seperti ini belum sarapan warung tutup ya di rumah nggak ada makanan malas masak ya sudah niat puasa juga masalah kalau puasa sunnah tidak apa-apa saat itu dia niat puasa tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh nggak sah itu harus ada niat pada malam hari sebelum terbit fajar sodik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, at tahar minal haidhi wan nifas. Ini syarat khusus untuk wanita. Dia harus suci dari haid dan nifas. Ya. Kalau pada waktu Ramadan wanita tadi mengalami pendarahan haid atau nifas, maka tidak sah puasanya. Walaupun dia sudah niat puasa, nah, ternyata haid atau nifas, puasanya tidak sah. Jadi syarat sahnya puasa ada berapa? Ada dua. Yang pertama ialah niat. Yang kedua ialah suci dari haid dan nifas. Bagaimana kalau junub? Termasuk syarat sahnya puasa apa tidak? Misalkan Orang ini junub. Sampai subuh belum mandi. Padahal malamnya niat puasa, ya. Apakah dia boleh kemudian puasa? Padahal kondisinya junub. Ketika fajar sodik belum mandi. Al jawab, junub tidak menjadi syarat sahnya puasa. Oh, puasa dalam kondisi junub enggak apa-apa. Ya. Nah, tapi junub itu nah bersih atau suci dari janabah syarat sahnya sholat ya Enggak boleh sholat subuh kalau dalam kondisi apa ini junub Nah. tapi suci dari janabah tidak termasuk syarat sahnya puasa nah Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah wa yabtulu bil akli wasyurbi puasa itu batal jika makan minum wal jima berjima wal dan muntah am dan semuanya dilakukan dengan sengaja. Nah, pembahasan kita berikutnya kharabatina auzakumullah adalah tentang pembatal-pembatal puasa. Sudah punya niat puasa, maka yang harus dihindari adalah pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama puasanya batal dan wajib dikodok pada hari-hari yang lain. Di dikodok itu diganti pada hari-hari yang lain. Apa sajakah pembatal puasa yang hanya wajib di dikodok atau diganti pada hari-hari yang lain? Yang pertama ialah al-aqlu wasyurbu, makan dan minum. Amdan dengan sengaja. Jadi ya, kalau dia sengaja makan, sengaja minum, walaupun sembunyi-sembunyi ya. Nah. Walaupun guyon, senda gurau, ya. Nah. Ada temannya puasa senda gurau. Ini diminum belum masuk ya, masih dikumur. dikoda sama temannya. Kalau berani nelan tak kasih seribu. <laughs> Ah. betul? Ya. Langsung ditelan minumnya. Nah, walaupun dia kuyonan kayak gitu, batal sengaja. Ya. Nah. Ada temennya punya permen, ya. Nah. Puasa mas, ya nggak apa-apa. Hmm. Saya puasa, tapi makan permen. Lihat ini yang hmm, goda. Ternyata tertelah. Oh, ya. Batal puasanya. Ya. Nah, sengaja makan dan minum. Batal. Barakofikum. Bagaimana? Kalau seandainya lupa makan, lupa minum. Ya. Orangnya ini pelupa. Betul-betul ada orang yang pelupa. Nah. Ya. Jadi lupa kalau dia sedang puasa. Wajah ya makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya. Nah, puas, baru ingat. Kalau sedang puasa. Maka orang semacam ini puasanya tetap sah, tidak batal. Ya karena betul-betul lupa. Tapi ingat, dalam hal ini adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul-betul lupa atau pura-pura lupa itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ikut-ikutan, ya. Nah, kita hukumi secara zahir saja. Ketika kita tegur, kamu kenapa kok makan, minum padahal ini sedang puasa? Jawabannya, "Duh, iya toh. Lupa aku." Hmm, ya sudah, teruskan puasamu. Kamu nggak batal puasanya. Ya. Kalau dia bohong, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hukumi secara apa ini? Dohir saja. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al Imam Al Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam akal. bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man nasiyah wa huwa shaim fa akala au syariba Barang siapa yang lupa ketika sedang puasa lalu dia makan atau minum falyutimma saumahu maka hendaklah dia meneruskan puasanya fa innama at'amahu wa saqah karena sungguh Allah taala memberinya makan dan minum nah jadi ini ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu bagaimana kalau seandainya orang ini makan atau minum ketika mengira matahari sudah terbenam? Ya. Atau masih makan dan minum karena dia mengira fajar sodik belum terbit. Ya. Padahal ternyata sudah terbenam mataharinya. Eh, enam. Padahal mataharinya belum terbenam atau pacar sodik sudah terbit. Misalkan di daerah pegunungan, ya, adem, banyak kabut, ya. Nah, ini kok jam sekian ya? Ini paling-paling sudah terbenam mataharinya, ya. Gak dengar suara adan Jam segini, ya. Mungkin sudah apa ini? Terbenam mataharinya. Hanya dia makan, minum dengan niat buka puasa. Tapi setelah itu matahari muncul sehingga terang. Puasanya sah atau tidak? Puasanya sah atau tidak? Nah, dia makan dan minum dengan niat buka puasa karena mengira matahari sudah terbenam. Mana belum dengar adzan, dia di pelosok ya. Kabut juga banyak Dia kira-kira sendiri. Nah, tapi ternyata setelah makan dan minum mataharinya muncul. Puasanya sah atau tidak? tapi ini ternyata ada dua pendapat kalangan para ulama. Jumhur ulama para pendapat puasanya batal. Dia wajib mengkodok atau mengganti pada hari-hari yang lain. Karena dia sudah makan dan minum sebelum terbenam. Taib. Hmm. Pendapat yang kedua, puasanya sah. Karena dia niat buka puasa dan mengira matahari sudah terbenam. Barakofikum. Sehingga di luar kemampuannya. Oh, ternyata matahari muncul. Ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Kemudian Ibnu Hazm dan juga sebagian ulama salaf. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, pendapat ini dinilai oleh para ulama peneliti sebagai pendapat yang kuat. Jadi orang itu puasanya dianggap sah karena dia sudah buka puasa dengan menganggap matahari sudah terbenam. Oh, ternyata matahari muncul itu di luar tukaannya. Asalkan memang tidak ada adan di situ dan juga dia susah untuk mengetahui terbenamnya matahari. Nah, tapi. Ini pendapat yang kedua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Asma pintu Abi Bakr Asma pintu Abi Bakr pernah berkata, "Af aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah buka puasa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma ghaimin pada saat hari mendung. Summa tola'atis syamsu. Ternyata setelah itu matahari apa ini? Muncul. Nah, dikiranya sudah terbenam, buka puasa, ternyata matahari apa ini? Muncul. Nah, Taib. Nah ini tidak ada kelanjutan. Mereka diperintah untuk mengkodok ataukah tidak. Nah. Namun para ulama menyatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Asma bintu Abu Bakr ini menunjukkan mereka tidak mengkodok dan menganggap sah. Seandainya harus dikodok, maka Nabi SAW akan memerintahkan untuk mengkodok. Tidak hanya menyampaikan kabar bahwasanya pernah buka puasa ketika mendung pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ternyata matahari muncul. Gak diceritakan disuruh kodok atau tidak. Itu menunjukkan hukum asalnya tidak apa ini mengkodok. Seandainya harus dikodok maka akan ada kelanjutannya. Mereka diperintah untuk mengkodoknya. Wallahu taala bissawab. Taib. Ini termasuk pembatal puasa yang wajib mengkodok saja di hari yang lain ialah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian berikutnya ialah al-qai'u amdan. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dimuntah itu ada dua. Ada yang sengaja memuntahkan diri. Ada yang enggak sengaja muntah keluar sendiri. Tak bisa ditahan. Ya. Nah. Yang sengaja itu ya dengan memasukkan jari ke kerongkongan. Hmm, ya biar muntah. Ya. Nah, itu membatalkan puasa. Tapi kalau nggak sengaja kemudian keluar muntahnya, dia susah untuk mengendalikannya, maka puasanya tetap sah. Misalkan ada orang yang sensitif dengan bau tertentu, ya, cium bau apa, langsung uh, belum ditahan sudah meluncur nah, ya. itu nggak sengaja muntahnya maka puasanya tetap sah disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man dara'ahul qai'u falaisa alaihi qada'un Barang siapa yang tidak mampu menahan muntahnya karena keluar begitu saja, maka dia tidak wajib mengkodok puasanya. Wa man istaqa'a amda falyaqbi. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia wajib mengkodok puasanya. Nah. Kemudian termasuk pembatal puasa yang hanya mengkodok di hari yang lain ialah haid dan nifas. Di wanita ketika puasa kemudian darah haidnya keluar atau mengalami nifas karena melahirkan maka puasanya batal dan wajib dikodok pada hari-hari yang lain. Ini ijma. Kemudian pembatal berikutnya niatul iftar niat untuk membatalkan puasa. Walaupun belum sempat makan dan minum. Misalkan ada orang niat aku akan membatalkan puasaku ya. Nah. Mungkin nanti safar ya. Nanti tak batalkan puasaku ya. Semata-mata niat membatalkan puasa, batal puasanya. Sekalipun dia belum makan, belum minum. Hati-hati dengan niat ya. Dia niat untuk membatalkan puasanya, maka batal puasanya sekalipun tidak makan dan minum. Namanya niatul iftar. Taib. Kemudian pembatal berikutnya. Aridatu anil Islam. Murtad dari Islam. Misalkan dia pada bulan Ramadan puasa sampai siang. Ketika siang dia murtad, maka puasanya batal. Ya. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya, untuk masa-masa fitnah ya. Pagi hari masih mukmin, nah, sore hari sudah main kafir. Nah, ya. Paginya puasa, Sorenya murtad batal. Nah, kalau dia masuk Islam lagi, maka dihitung itu utang puasanya harus dibayar. Kalau enggak masuk masuk Islam, tapi mati, mati kafir, ya sudah di neraka. Enggak ada kemudian pelunasan puasa di neraka ya nah, ngerti ya dia murtad batal puasanya kalau kemudian di kemudian hari dia masuk Islam lagi maka puasanya yang batal-batal dulu itu wajib untuk dilunasi nah kemudian ini yang diperselisihkan ialah sengaja mengeluarkan sperma. Ya, sengaja mengeluarkan sperma. Bukan jima. Ya. Ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat batal puasanya. Kalau sampai dengan syahwat dia mengeluarkan sperma tanpa jima dengan sengaja maka batal puasanya dan wajib dikodok pada hari-hari yang lain. Adapun Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat bahwa orang itu puasanya tetap sah selain jimat. Puasanya apa ini? Tetap sah. Dengan alasan tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan batalnya puasa orang itu. Adapun dalil yang digunakan jumhur ulama ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang puasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Jadi syahwatnya. Nah, di sini disejajarkan dengan makan dan minum. Jadi kalau dia mengeluarkan sperma dengan syahwat walaupun tanpa jima, maka batal puasanya sebagaimana makan dan minum batal puasanya. Itu pendapat jumhur ulama. Ibnu Khazm nggak terima. Yang dimaksud syahwatnya di sini ialah jima. Kalau jima, naam, batal puasanya. Kalau bukan jima, nggak batal puasanya. Barakafikum. Ini rupa-rupanya Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah tidak memasukkan bab ini dalam pembatal-pembatal puasa. Ya. Nah, mungkin, nah, ini mungkin beliau mengikuti pendapat Ibnu Hazm. Ya. Tapi yang jelas ahsan tarku. Sebaiknya ditinggalkan. Jangan sampai mengeluarkan sperma walaupun tanpa jima ketika sedang apa ini? Berpuasa. Wallahu taala bissawab. Ini pembatal-pembatal puasa kelompok yang pertama hanya dikodok pada hari-hari yang lain. Kelompok yang kedua membatalkan puasa dan wajib mengkodok pada hari yang lain plus membayar kafarat Jadi di samping mengkodok pada hari yang lain, dia harus membayar kafarat. Nah, pembatal puasa jenis ini hanya satu. Yakni berjima di bulan Ramadan dengan sengaja. Nah, berjima di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Ini para ulama sepakat dia harus membayar kafarat di samping mengkodok puasanya di hari yang lain. Baik keluar spermanya maupun tidak. Nah, yang menjadi permasalahan ini kafarat dibebankan kepada laki-lakinya atau perempuannya. Ya. Nah, ujimatnya sama-sama. Ini yang membayar kafarat lakinya atau perempuannya. Ternyata dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Pendapat yang pertama bahwa kafarat itu dibebankan kepada laki-lakinya. Jadi perempuannya cuma mengkodok puasanya yang batal karena jima tadi pada hari yang lain. Adapun kafaratnya dibebankan kepada laki-lakinya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua. Kafarat juga dibebankan kepada perempuannya. Di laki-lakinya ya, perempuannya juga ya. Sama-sama jimaknya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang ketiga. Dirinci kafaratnya. Kalau kafaratnya berupa puasa, maka dibebankan kepada laki-lakinya dan wanitanya. Tapi kalau kafaratnya berupa memberi makan ya atau memerdekakan budak ini ditanggung laki-lakinya. Ini pendapat Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Jadi kafaratnya itu yang pertama, memerdekakan budak muslim, ya. Kalau nggak mampu, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau tidak mampu, baru puasa dua bulan berturut-turut. Masya Allah. Dua bulan berturut-turut. puasa Ramadan sebulan penuh aja sudah ngos-ngosan ya. Dia harus puasa dua bulan berturut-turut karena kafarat pelanggaran yang berat yaitu berjima dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan. Kalau kafaratnya berupa puasa, maka yang nanggung laki-lakinya dan perempuannya. Tapi kalau yang berupa memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang fakir miskin tadi ditanggung laki-lakinya. Ini pendapat Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Nah. Yang mana yang rajih? kofiko? Ah, eh, mana yang rajih? Nah, begitulah dalam masalah fikih. Selalu ada perbedaan pendapat. Nah, pendapat yang terkuat dalam masalah ini ikhwana fillah ausakumullah Ini banyak yang memilih pendapat jumhur ulama. Kafarat itu ditanggung baik laki-lakinya maupun wanitanya. Tapi tidak sedikit juga yang mendukung pendapat Imam Syafi'i. Ditanggung laki-lakinya. Nah, wallahu taala bissawab. Kemudian permasalahan yang lain yang muncul. Bagaimana kalau jimaknya dilakukan berkali-kali? Ini kafarotnya berkali-kali juga ataukah cukup sekali? Nah, ini, ya. ini karena harus disampaikan, ya, tak sampaikan. Mohon maaf ya, ada anak-anak ya, para ya. Cuma ini tak sampaikan dengan bahasa yang eh, global-global uh, saja ya. Nah. Kalau berkali-kali, apakah kafaratnya juga berkali-kali? Ini dirinci. Dirinci. Kalau berkali-kali itu lain hari, sekarang sekali, besok lagi, besok lagi begitu. Nah, maka kafaratnya sendiri-sendiri. Hari ini cima yo hari ini harus bayar kafarat. Besok cima lagi yo bayar kafarat lagi. Begitu seterusnya. Per hari dihitung satu kafarat. Tapi kalau jimaknya itu dilakukan berkali-kali dalam hari itu, siang sekali, sore sekali, bapak. Nah, maka dihitung sekali kafaratnya. Baik. Lalu bagaimana kalau dia itu jima belum bayar kafarat jima lagi hari berikutnya belum bayar kafarat jima lagi. Nah banyak tunggakan eh, jimaknya terus tapi kafarotnya nunggak eh, dihitung sekali bayar sekali ataukah di total berapa kali ya jimaknya dalam hari-hari Ramadan warocih dihitung berapa kali nah dalam hari-hari Ramadan itu gak cuma sekali dibayar di belakang ya nah harus dihitung total berapa nah ini tentang masalah kafarat Walhasil jangan berjima di siang hari bulan Ramadan. Itu dilarang. Sampai membatalkan puasa, kafaratnya juga lumayan besar ya. Memerdekakan seorang budak muslim atau membayar makan 60 orang fakir miskin atau puasa dua bulan berturut-turut semuanya berat barakafikum apa solusinya? Ya sudah, nunggu sampai malam tiba. Barafikum. Dah malam nggak apa-apa. Hmm. Karena malam tidak waktunya puasa, sehingga nggak masalah. Ini sempat terjadi pada zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu dilarang berjima pada bulan Ramadan sekalipun malam. Nah, ya. Ah ini ternyata bikin berat para sahabat saat itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan dengan membolehkan untuk melakukan jima di malam hari. Barakofikum. Dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau tidak boleh sebulan penuh siangnya sudah puasa, malamnya juga tidak boleh. Nah. pengantin baru lagi berat, ya. Nah, alhamdulillah malamnya boleh. Ini tentang pembatal puasa. Selanjutnya. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah wa yahrumul wisalu ini diharamkan untuk melakukan wisol diharamkan untuk melakukan wisol. Wisol itu adalah nyambung puasa tanpa buka puasa, tanpa sahur. Nah, sekarang puasa ya. Nanti ketika Maghrib tiba, harusnya kan buka puasa. Dia enggak buka puasa. Lanjut puasanya. Malam-malam itu. Sahur, enggak makan sahur, langsung puasa hari berikutnya. Itu namanya apa? Ya? Wisol. Namanya wisol. Hal ini Betina asal azakumullah diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ada yang berpendapat wisol itu hukumnya haram. Seperti yang dipilih oleh Al-Imam Ash-Shawqani rahimahullah. Ada juga yang berpendapat wisol itu hukumnya makro. Wisol itu hukumnya apa ini? Makro. Makro. Karena yang pertama Rasulullah SAW juga pernah melakukan wisol. Yang kedua, ini Rasulullah SAW juga pernah mempersilahkan sebagian sahabatnya yang ingin wisol, tetapi sampai sahur saja. Sahur harus makan sahur. Sehingga hukumnya apa ini? Makruh. Jadi gak ada afdoliyah atau sunahnya. Tapi hukumnya antara makruh dan haram. Itu memang hal ini sering terjadi khususnya bagi orang yang mengahli puasa. Kuat puasa. Yang lain saja menanti tibanya buka puasa ini malam minta tambah puasanya. Karena apa ini? Sudah menjadi apa ini? Ahli puasa. Puasa itu terasa nikmat baginya. Tidak pada umumnya ya kan? Mendekati maharib sudah siap-siap beli makanan, beli jajan-jajanan, beli minuman beraneka macam ya. Nah, menanti-nanti terbenamnya matahari dan adan maharib yang ini malah apa ini? Gak tertarik dengan itu semua. Pengen wiso. Nyambung. Maka Rasulullah pun mempersilahkan. Tapi hanya sampai sahur saja. Malamnya gak makan, gak minum. Tapi waktu sahur harus makan sahur. Tapi kalau sampai sahur gak makan sahur cuka langsung nyambung puasa hari berikutnya maka ini diharamkan barakofikum dalilnya hadis riwayat al-imamul bukhari wa muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha Qalat ia berkata Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum. Rasulullah SAW melarang wisol sebagai tanda sayang kepada umatnya. Faqalu maka para sahabat pun berkata, Inna tuwasilu." Wahai Rasulullah, Anda melakukan wisol. Kenapa kok kita dilarang? Qala inni lastu kahayatikum. Rasulullah bersabda, keadaanku tidak sama dengan keadaan kalian. Ini yut'imuni Rabbi wa yaskini. Sungguhnya aku diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum. Para ulama ada yang menjelaskan Rasulullah diberi kekuatan untuk wisot itu karena beliau diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum kalau puasa. Kita puasa kan benar-benar gak makan gak minum ya. Itu Nabi itu kalau puasa itu seperti keadaan kita makan dan minum. Kuat ya, makan dan minum kan semangat. Itu Rasulullah ketika puasa kekuatannya sama ketika kita makan dan minum. Ya, nah ada yang mengatakan betul-betul diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Tetapi kalau melihat makna wisol nyambung puasa, ya itu adalah kiasan. Ya, diberi kekuatan seperti orang makan dan minum. Nah, seandainya benar-benar makan dan minum, ya enggak wisol namanya. Nah, kan begitu ya? Nah. Jadi wisol ini termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Karena beliau ketika puasa itu seperti kita sedang makan dan minum kekuatannya itu. Nah, kalau kita pengen wisal, ya paling tidak sampai sahur saja. Itu pun diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Wal ahsan tarku, sebaiknya ditinggalkan, dijauhi. Gak enak, ya. Mending buka puasa, ya. Naam. Nah, sudah lapar, pahalanya nggak ada. Ya, kan mending apa ini? Buka puasa pada waktunya. Enak, terpahala, ya, kuat. Taib. Qala Imam Syaukani rahimahullah wa ala man aftara amda kafaratun ka kafarati dhihar Orang yang per, tidak puasa dengan sengaja. Orang yang tidak puasa dengan sengaja. Maka wajib membayar kafarat seperti kafarat dihar. Nah, apa yang disampaikan oleh Alimah Syaukani rahimahullah ini mendapat kritikan pedas dari para ulama. Karena tidak ada dalilnya. Kafarat itu hanya diberikan kepada orang yang berjima di siang hari pada bulan Ramadan dengan sengaja. Adapun selain itu tidak ada kafarat. Termasuk kalau ada orang yang sengaja tidak puasa, ya sudah tidak ada kafarat baginya. Ya dosa, cuma nggak ada kafarat. Untuk menetapkan harus membayar kafarat atau tidak itu butuh dalil. Sementara ini tidak ada dalilnya. Kafarat hanya untuk mereka yang berjima di siang hari dengan sengaja. Selain itu tidak ada. Sehingga ucapan imam Syaukani ini dikritik habis oleh para ulama. Ya, nah. Dan memang pendapat beliau dalam hal ini doif, lemah, tidak ber dasar dalil yang kuat. Nah, Selanjutnya, kalau tadi kita membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka sebagai tambahan faidah Nah, di sini ada perkara-perkara yang dianggap oleh sebagian masyarakat membatalkan puasa. Namun menurut syariat tidak membatalkan puasa. Jadi ada perkara-perkara yang dianggap membatalkan puasa oleh sebagian masyarakat. Namun menurut syariat hal tersebut tidak membatalkan puasa. Apa saja itu? Yang pertama. Pagi-pagi dalam keadaan junub. Nah, seperti yang disinggung tadi ya. Sudah azan subuh, ternyata dia junub. Sebagian masyarakat mengatakan ya sudah batal puasa Hmm, oh, ya. Karena belum mandi sampai subuh datang. Ya. Yang benar puasanya sah karena suci dari janabah tidak menjadi syarat sahnya apa ini puasa. Yang kedua, Takbilu zaujah wa mubasharatuha. Mencium istri atau mencumbui istri. Nah, mungkin sebagian masyarakat tahu larangan berjima di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, supaya enggak terjadi, maka masyarakat tersebut meyakini kalau puasa-puasa jangan dekat-dekat dengan istri. Hmm. Ya. Kalau dekat-dekat bisa batal puasa. Hmm. Jika ada pengantin baru, ya, ya walimahan ya waliman Ramadan akad nikahnya. Ya. Mencium istrinya langsung orang-orang tua bilang batal puasamu. Kamu mencium istrimu atau mencumbu istrimu batal. Yang benar tidak batal. Alhamdulillah ya. Yang benar apa ini? Tidak batal. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menciumku dalam keadaan beliau puasa. Wa ana shaimah. Aku juga sedang puasa. Nah, ya. Ini boleh. Taib. Termasuk mencumbui istri ketika sedang puasa, boleh. Asalkan jangan sampai jimat. Ini juga disebutkan dalam riwayat Abdul Razak dari Masruq ia pernah bertanya Sa'al tu Aisyah radhiyallahu taala anha wahai Aisyah radhiyallahu taala anha ma yakhillu lirajul Minimraatihi soima. Apa saja yang dibolehkan seorang suami terhadap istrinya kalau sedang puasa. Ya. Apa saja yang dibolehkan bagi suami terhadap istrinya jika sedang puasa. Qalat Aisyah menjawab, "Kullu syai' ilal jima'." apapun boleh. Nah. Ilal jima kecuali jima. Silakan sama istrinya, ya. Silakan. Kecuali apa ini? Jima. Nah, barakofikum. Tapi Ada juga sebagian ulama yang merinci kalau masih muda nggak boleh. Ya. Kalau sudah tua nggak apa-apa. Hmm. Nah, tapi kita perlu bertanya kepada yang berpendapat seperti itu. Muda itu usia berapa tahun? Tua itu berapa tahun? Nah, wadah tua tapi tenaga muda. Hmm. Tenaga muda, bukan tenaga kuda ya. <laughs> tua tapi tenaga muda. Ya. Atau tua awet muda. Atau muda kayak orang tua. Mhm, ya. Gak dijelaskan batasannya. Barakofikum. Hanya menjelaskan alasannya. Kalau masih muda itu tidak bisa menahan dirinya. Tapi kalau sudah tua, itu mampu menahan dirinya. Nah. So, kita tanya, kalau sudah tua ya nggak punya gairah. Ya. Jadi kalau usah dipermasalahkan. Ya. Nah, sudah tua, ya megang istrinya juga pernah. Ya. Nah, hmm. sudah tua, nggak punya selera. Nah, sehingga nggak perlu dipermasalahkan. Ya, justru yang dipermasalahkan yang masih muda. Itulah kenapa ditampilkan dalam bab ini tidak membatalkan puasa. Sehingga yang kuat nggak apa-apa, ya. Nah, asalkan tidak sampai berjima. Barakofikum. Nah, nah bagaimana kalau sampai keluar spermanya? Barakofikum. Ya kembali ke tadi itu. Pendapat sumber ulama mengatakan batal. Kodok ya, tinggal di kodok saja. <laughs> Ibnu Hazm yang diikuti oleh Imam Syaukani, enggak apa-apa. Yang membatalkan cuma jimaknya saja. Dasarnya ialah ucapan Aisyah ini. Kullu syai. Kullu syai. Apapun boleh kamu lakukan terhadap istrimu. Ilal jima. Kecuali jima. Nah, enggak ada penjelasan berikutnya. Kecuali kalau sampai keluar spermanya. Ya enggak boleh. Enggak ada itu. Nah, barakofikum. Selanjutnya, termasuk perkara yang tidak membatalkan puasa, tapi dianggap oleh sebagian masyarakat batal puasanya, ialah berendam. Oh, berendam ya? Nah. Jadi ketika panas-panas begitu, nah puasa ya, dia berendam di kali atau di kolam renang atau di bak mandi terendam. Sampai sore. <laughs> ya. Nah, ini panas-panas, terendam terus. nah. Nah ini sebagian masyarakat ada yang mengatakan puasanya batal. Ya. Yang benar tidak batal asalkan tidak diminum airnya. Ya. Kalau airnya diminum ya batal karena minum, bukan karena perendamnya. Nah, ada juga sebagian yang bilang kalau saat berendam keluar angin batal. Karena airnya masuk dan anginnya keluar airnya masuk ya. Nah, jadi buang angin di dalam air ketika puasa itu membatalkan puasa. Ya, memang banyak yang ngomong seperti itu. Tapi ini tidak benar, semuanya salah. Tidak batal puasanya. Nah, termasuk pedagang-pedagang di pasar, ya. Itu enggak apa-apa, kepanasan begitu ya, palanya dikasih es batu. Tidak Enggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Baik. <clears throat> Selanjutnya. Mencicipi masakan karena ada kebutuhan selama tidak tertelan. Nah, ini dia kerjanya adalah tukang masak ya. di pondok pesantren di Mahat ya. Nah, ini kalau nggak dicicipi nggak tahu rasanya ya. Nah, terlalu asin atau terlalu manis atau terlalu pedas atau apa ya. Sehingga dia mau nggak mau harus apa nih? Mencicipinya, tapi nggak sampai ditelan ya. Di ujung lidahnya saja. Ahli masak cukup itu ya. Nah. Kalau nggak ahli masak jangan. Nah, hmm. nggak ahli masak itu walaupun satu suap atau satu sendok itu belum terasa. Tak tahu ya, kau ngapain? Mati terus sih. Nah, ibu-ibu juga begitu yang biasa masak di rumah. Nah, boleh dicicipi tapi di ujung lidah saja, tidak boleh ditelan. Ya. Nah. Ini tidak apa-apa, lillah aja. Kalau dibutuhkan kalau tidak dibutuhkan karena sudah profesional, ya nggak perlu. Ya sudah jangan dilakukan. Sudah tahu resepnya, takarannya, nggak pakai dicicipi. Ya. Sudah biasa enak, ya sudah nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada nanti dia apa ini nyicipi, ditelan sekalian. Nah, namun sekali lagi sebagian masyarakat ada yang mengatakan itu batal puasanya, ya. Nah, alasannya mencicipi itu berarti dia merasakannya. Merasakannya berarti dia telah memakannya. Sehingga batal. Tapi jawabannya tidak batal. Ini ada riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata La ba'sa ayadu qal khal aw syai ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim Tidak apa-apa orang yang sedang puasa mencicipi cuka atau yang semisalnya selama tidak masuk ke kerongkongannya Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmul Fatawa beliau merinci. Nah, ini lebih jelas lagi. Soal mencuci makanan atau masakan ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmul Fatawa merinci. Wa dzauqut ta'am yukrahu li ghairi hajah. Mencicipi masakan itu makruh hukumnya kalau tidak untuk keperluan yang mendesak. Lakin la yuftirhu, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Wa amma lil hajah huwa kal madmadah. Adapun kalau mencicipi masakan untuk suatu keperluan yang mendesak, maka dihukumi seperti apa ini? Berkumur, kumur, nggak masalah. Nah, taib. Apalagi kalau mengunyahkan makanan untuk anak kecilnya, ya. Taib ini juga tidak apa-apa, ya. Wah, anaknya kan nggak bisa ngunyah, kan Ya. Nah, atau mentahkik anaknya yang baru lahir, ya, kurang kita kunyak-kunyakan ya, terus dioles-oleskan ke langit-langit baju itu juga ya, apa-apa ini ada riwayat dari Al-Hasan ini Al-Hasan Al-Basri diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Yunus dari Al-Hasan ia berkata Ra'aituhu yambughu lis-sabiyyi ta'ama wa wasa'im. Kata Yunus, aku melihat Al-Hasan Al-Basri mengunyah makanan untuk anak kecil dalam keadaan dia sedang puasa. Yambughu thumma yukhrijuhu min fihi yadauhu fi famis sobi. Si Hasan mengunyahnya. Kemudian mengeluarkan makanannya dari mulutnya. Kemudian meletakkan makanan itu di mulut anak kecil itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mencicipi masakan atau mengunyah makanan untuk anak kecil tapi dikeluarkan lagi Tidak sampai ditelan tidak membatalkan puasanya. Nah. Baik. <clears throat> Kemudian yang termasuk permasalahan yang banyak dipermasalahkan ialah tentang al-hijamah. Berbekam. Nah, ini para ulama berbeda pendapat berpekam ini membatalkan puasa ataukah tidak. Kalau Imam Syaukani tadi tidak memasukkan masalah bekam sama sekali ya. Nah itu maksudnya beliau berpendapat berpekam itu tidak membatalkan puasa. Baik yang bekam ataupun yang tidak. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya berpekam itu membatalkan puasa. Ini pendapat Imam Ahmad, Al-Imam Al-Auza'i, dan juga pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ada pendapat jumhur ulama bahwa perbekam itu tidak membatalkan puasa, baik yang membekam ataupun yang dibekam. Taib. Ada juga yang memilih jalan tengah. Ya, memilih jalan tengah. Urusan berpekam itu ya. Kalau cara bekamnya seperti cara bekam tempo dulu dengan menghisap pakai mulut ya disedot darahnya pakai mulut ya untuk mengeluarkan darah itu maka membatalkan puasa tapi kalau membekam dengan alat-alat modern sekarang ini ya, ya pakai alat ya. apa itu kaping gitu ya keluar sendiri ya kan nah maka tidak membatalkan apa ini puasa. Nah, ini jalan tengah di antara dua pendapat tadi. Wal ahsan. Tapi yang lebih baik tarkul hijamah indasiam ya. Meninggalkan bekam ketika apa ini sedang puasa. Ya, nah perselisihannya semacam itu. Apalagi kalau kondisinya loyo, orang itu kok dibekam, wah, sedang puasa, Pot kosong, wah, bisa membahayakan. Barakofikum. Itu menurut ahli bekam. Nah, bekam ketika sedang puasa itu kurang bagus. Ya. Nah, dalam kondisi terlalu kenyang juga kurang bagus. Yang baik ialah ya beberapa saat setelah makan. Ya. Nah. tapi Selanjutnya. Tentang at-tabaruk bedam. Donor darah. ya. Dengan PMI lagi gencar cari darah. Hmm. Ya. Tempat saya di Gresik sana itu sekarang lagi kampanye Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mencari darah segar. Hmm. Ya. Nah, itu mencari darah segar. Nah ini bagaimana kalau orang itu donor darah ketika sedang puasa? Apakah membatalkan puasanya? Taib al-jawab Sebagian ulama ada yang mengatakan batal. Dikiaskan dengan apa ini? Bekam. Yang lain mengatakan bahwasanya donor darah ketika puasa itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada dalil yang membatalkannya. Nah, donor darah itu kan keluar darahnya, nggak makan darah, ya kan? Nah, darahnya malah diambil. Barafikum. Tidak ada dalil tentang pembatalan puasa ketika donor darah. Nah, pendapat ini yang kuat Pak Kofikum. Walaupun sebagian peranggapan, nah, dikiaskan dengan rekam. Allah Ta'ala bersuap. Karena bisa menyebabkan loyuh atau lemah. Kemudian termasuk permasalahan yang terjadi ialah suntik jarum. Puasa-puasa sakit pergi ke dokter ya. Nah. Sama dokter oh ini suntik saja ya. Nah, obat suntik Terus puasanya batal apa tidak? Ini bukan apa yang namanya? Uh, apa? Bukan infus, ya. Suntik. Nah, dokter ya, suntik. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya suntik ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat membatalkan puasa. Sedangkan pendapat yang lain, pendapat madhab maliki, juga pendapat al Hasad Nusolih, ini tidak membatalkan puasa. Taib. Warajih tidak batalkan puasa. Nah, karena tidak ada dalil yang menjelaskannya. Dan suntik itu lain dengan apa ini? Infus enggak eh, termasuk makan, ya. Nah, Barakofikum. Tapi ahsan tarku sebaiknya ditinggalkan karena diperselisihkan. Lain kalau infus, ya, itu masukkan makanan lewat infus, cairan macam-macam itu sama seperti makan. Ini bisa membatalkan apa ini? Puasa. Lalu bagaimana kalau rokok? Ini kita tidak membahas masalah haramnya rokok atau apa ya. Tapi kalau orang itu puasa terus merokok, itu batal nggak puasanya? Hmm? ditelan. Ya. Isap, sedot, keluar. <laughs> nah, ya. Waalaikumsalam. Ini para ulama telah berfatwa bahwasanya merokok itu membatalkan puasa. Makan asap. <laughs> ya, makan asap. Ya. Jadi nggak boleh puasa-puasa merokok. Kalau nggak puasa bagaimana? Itu terkait dengan hukumnya yang lain, ya. Nah. Ya ditinggalkan juga karena merokok itu membunuhmu. Hmm. Ya, nah. Setahu kalau ada pembunuh yang mengejar kita, kita mendekat atau lari? Eh? Lari sejauh-jauhnya supaya nggak ketemu sama pembunuh itu, ya kan? Nah. Nah, rokok itu membunuhmu. Dia itu pembunuh. Ya, larilah dari rokok itu sejauh mungkin. Jangan malah dekat-dekat. Nanti benar-benar kamu terbunuh. Hmm. Ya. Nah, itu pesan singkat tentang bahaya rokok bar, Nah, tapi pembahasan kita ialah tentang batal atau tidaknya puasa, ya. Batal. Nah. Baik. Kemudian termasuk perkara berikutnya ialah siwak atau gosok gigi ketika sedang puasa. Nah, ini sebagian ada yang mengatakan batal puasanya ya. Sebagian masyarakat maksudnya, bukan ulama, tapi sebagian masyarakat ya mengatakan kalau puasa nggak boleh pakai siwak atau kosok gigi ya. Nah, yang benar siwak atau gosok gigi ketika puasa itu tidak membatalkan puasa. Namun sebagian ulama ada yang menasehati agar tidak bersiwak atau gosok gigi. Nam. Assalamualaikum. setelah zawal. Jadi kalau pagi-pagi itu enggak apa-apa, tapi kalau setelah zawal, setelah sholat duhur jangan. Ya. Nah, biar mulutnya bau. ya. Nah, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Nah, saat-saat itu bau mulutnya itu muncul. Sehingga sebagai ulama menasihatkan kalau sudah zawal atau sudah zuhur masuk sebaiknya jangan bersiwak atau bergosok gigi ya. Nah, supaya bau mulutnya muncul semua. nah Hmm. Sebagai pertanda dia sedang puasa dan bau itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Ini nasihat dari para ulama madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Tapi yang benar boleh bersiwak kapanpun waktunya. Ya, nah. Karena urusan bau mulut orang puasa dengan Allah Subhanahu wa taala itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan apa ini? Sesama manusia, ya. Nah. Jadi kalau sama manusia ditutup mulutnya, ya. Nah, jangan malah disodorkan bau mulutnya. Hmm. Bau sekali. Anak soib, saya puasa, ya. Nah, nikmati saja bau mulutku. Nah, ya lebih wangi daripada minyak musik. <laughs> Nah, ah, ini salah paham ini ya. Nah, itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalau sama manusia tetap kita menjaga apa ini? Bau mulut kita ya. Ngomong kok bau mulut kita enggak enak itu ya. Nah, gitu. Taib. Selanjutnya. Termasuk yang dipermasalahkan ialah menelan ludah atau ingus. Tahu ludah ya? Ya ludah kita sendiri maksudnya ya. Ludahnya dimakan sendiri. Nah, atau ingusnya enggak disisikan tapi ditelan, gurih katanya. <laughs> nah, nah ini kata sebagian masyarakat ini membatalkan puasa ya. Tapi yang benar tidak membatalkan puasa. Nah, itu perkara-perkara yang dianggap membatalkan puasa oleh sebagian masyarakat namun yang benar tidak membatalkan puasa. Selanjutnya. Qala Imam Asy-Syaukani rahimahullah wa yundabu ta'jilul fitri. Disunahkan untuk menyegarkan buka puasa. Wa ta'khirus sahuri dan mengakhirkan makan sahur. Taib. Permasalahan kita berikutnya tentang adab-adab puasa. Jadi kalau kita ingin puasanya memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memenuhi adab-adab puasa berikut ini. Yang pertama, as-sahur. Makan sahur. Pokoknya makan sahur. Apapun menunya dimakan saja. Sekalipun hanya minum air putih. Pokoknya ada sahurnya. Mengapa demikian? Karena makan sahur itu sebagai pembeda antara cara puasa ahlul kitab dan cara puasa kita kaum muslimin. Kalau kaum muslimin puasanya ditandai dengan makan sahur. Tapi kalau puasanya ahlul kitab, orang Yahudi atau orang Nasrani, Allah Ta'ala bagaimana mereka puasanya itu ya. Nah, itu enggak pakai makan sahur. Itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Amr ibn As Rasulullah SAW bersabda, fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahur. Ini perbedaan puasa kita dan puasanya ahlul kitab ialah makan sahur. Kalau mereka tidak pakai makan sahur, kita kaum muslimin pakai makan sahur. Nah, apa menu sahur yang paling baik? Menu sahur yang paling baik itu adalah kurma. Ya, Makan sahur yang paling baik ialah kurma. Males masak, males makan, nah, makan kurma saja. Itu bagus. Gizinya tinggi, mengandung manis-manisan yang bisa memperkuat stamina, ya. Mudah dicerna. Sehingga perutnya enggak mudah sakit. Nah, dan teruji. Tahan lapar. Nah, para sahabat dulu kalau perang ya mereka itu bekalnya korma ya sehingga gak usah susah, susah masak atau nyalakan kompor atau apa ya. Nah, makan korma udah kuat. Nah, ya. Tapi ini yang paling bagus. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud Ibnu Hibban. Pujian secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nikma sahuril mukmin atamru." Sebaik-baik menu sahurnya orang yang beriman ialah apa ini? Kurma. Nah. Dah, boleh sekarang sediakan kurma ya. Menjelang Ramadan ini ya, sudah harus siap cari kurma ya. Kalau bisa kurmanya yang bagus, yang lembut ya. Nah. Baik. Apa kurma apa itu yang enak? Ya? Kalau saya suka yang Tunisia. Ya. Nah. Baik, tapi ada juga kurma yang besar-besar. Ya, nah, mantap. Hmm. Kalau ada yang bilang kalau kurma saja ya kurang Ustaz. Ya, nah. Harus ada nasinya. Eh, nah. Orang Indonesia itu harus ada nasinya. Nah, jawab tidak apa-apa, ya. Kurma plus namanya, ya. Nah. Kurma iya, nasi iya, naam. Jajan juga iya, ya jajan juga iya. Naam, silakan. Makan sahur sepuasnya untuk stamina Anda selama puasa, ya. Naam. Mau makan nasi boleh, tapi jangan lupa kormanya, ya. Jangan sampai ketinggalan apa ini? Kormanya. Ini tak bukti. Ya, saya punya family. Ini kalau makan sahur tak pakai kurma, lemes. Tapi kalau dikasih kurma itu kuat. Ya. Nah. Taib. Jadi ada keutamaannya, kan ada nasnya kurma itu, ya. Nah. Ya, tiga butir cukup, ya. 6 butir lebih dari cukup ya. Nah, satu dus boleh. Nah, enggak apa-apa. Yang penting nah, tidak terlalu berlebihan ya. Nah. Kalau enggak punya koma, enggak punya makanan, apa yang terbaik? Minum air putih sebanyak-banyaknya. Supaya kita memiliki cairan yang cukup ketika puasa ya dan tidak loyo. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah Ibnu Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah SAW bersabda tasaharu walau bijur ati ma'in makan sahurlah kalian sekalipun dengan seteguk air nyebut maun ma itu di sini ialah air mineral nah ingat ya enggak kopi enggak teh ya nah tidak susu ya tapi apa ini air mineral mineral. Ya. Banyak mungkin. Diperbanyak minum. Itu makan sahur. Mengapa? Makan sahur ini begitu ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Jangan sampai tidak makan sahur. kofiku. Karena ternyata makan sahur itu tidak hanya sebagai apa ini? kekuatan ketika puasa, tetapi juga mendatangkan barokah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taalaan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol tasaharu fa inna fis sahuri barakatan Makan sahurlah kalian. Karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada barokahnya. Bagaimana kalau kesiangan? nggak makan sahur. Nah, tahu sendiri ya. Nah, ya puasa. Kalau sudah niat puasa malam harinya. Langsung puasa. Oh ya, kalau nggak makan sahur ya, nah kondisinya dah nggak karuan ya. Nah, lain dari biasanya kalau makan sahur. Kondisinya agak loyo. Apalagi dia pekerja berat. Enggak makan sahur. Nah, barafikum. Bangun langsung bongkar muat. Kosong. Hmm. Mengawali puasa dengan perut kosong. Ya. Dengan kerja berat. Oh, ini berarti penderitaan. Ya. Tersendiri ketika puasa. Itu sebabnya ya, jangan sampai tidak makan sahur. Kemudian ada puasa berikutnya ialah takhir sahur. Mengakhirkan makan sahur. Nah, jadi boleh-boleh saja kalian makan sahur tengah malam ya terus tidur lagi ya nggak apa-apa atau makan sahurnya tengah malam sambung terus sampai sebelum terbit fajar sodik ya nggak apa-apa ya. makan ngambil jajan terus ya sampai sebelum subuh ya nggak apa-apa tapi yang afdal diakhirkan makan sahurnya supaya setat puasanya itu benar-benar masih dalam kondisi kenyang. Dan itu juga termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Zaid ibnu Thabit radhiyallahu taala anhuma qala ia berkata tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila sholati, kemudian beliau bangkit menuju ke salat. Qultu, aku bertanya, kam bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara adzan dan makan sahur? Qala Zaid bin Sabit menjawab, qadru khamsin ayat. Seukuran apa ini? 50 ayat. 50 ayat yang dibaca ya cuma beberapa menit ya, setengah jam lah. Ya, setengah jam sebelum subuh makan ya. Nah. Dah. Habis makan azan. Nah, sudah enak. Start dalam kondisi apa ini? Penuh perutnya. Tapi, tapi bukan berarti gak boleh puasa dengan makan sahur sebelumnya ya tengah malam ya atau jauh dari subuh ya enggak apa-apa tapi yang lebih afdal diakhirkan kemudian termasuk adab dalam puasa berikutnya ialah takjilul fitri menyegerakan buka puasa Ini jangan salah paham. Menyegerakan buka puasa bukan berarti kita buka puasa seenaknya sebelum waktunya, ya. Alasannya lebih cepat lebih baik. <laughs> Ya. nah, maksudnya menyegerakan berbuka puasa itu kalau sudah tiba waktunya, maka segeralah berbuka puasa. Ya. Nah, jangan ditunda-tunda. Nah, kenapa? Karena kalau kita menyegarkan buka puasa ketika tiba waktunya, maka kita akan mendapatkan barokah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Sahal Ibnu Sa'ad anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. La yazalun nasu bi khair. Manusia itu akan senantiasa diberi kebaikan oleh Allah. ajjalul fitrah. Selama mereka menyegerakan buka puasanya. Nah, adapun kalau nunda-nunda buka puasa, oh, gampang lah. Nanti nanti ngapain terburu-buru ya? Maka ini hukumnya makruh. Dan ini seperti yang dilakukan ya oleh sebagian orang ya yakni alul kitab mereka buka puasanya ketika telah muncul bintang-bintang Ya. Nah, dan mendekati isya baru buka puasa ya. Nah, ini maka hukumnya. Kemudian ada berikutnya al-iftar ala tamar awil ma menandai buka puasa dengan korma atau air mineral. Jadi kalau kita buka puasa, hendaknya kita dulukan makan kurma atau minum air mineral. Setelah itu terserah Anda mau makan apa, ya. Silakan. Ya. Jadi air mineral dan kurma ini bagus untuk dimakan pertama kali ketika perut kosong. Korma jelas bagus untuk pencernaan ya. Ketika perut kosong dalam waktu yang lama, kalau makan sesuatu yang pedas bahaya. Yang keras bahaya, ya. Yang berminyak bahaya. Ah, bahaya. Nah, biasanya kan kalau waktu buka puasa itu kan, gorengan itu banyak. Hmm. Nah, sampai lupa apa ini? Kormanya, ya kan? Masih makan. Nah ini bahaya. Boleh halal, cuma kurang bagus, ya. Kurma dulu. Pemanasan. Pencernaan dimulai kembali, ya. Begitu sudah kurma air mineral. Nah, supaya urat-uratnya kembali apa ini segar, ya. Nah, setelah itu silakan Mau makan apa? Eh? Ikan bakar? Boleh. Eh. Sate? Boleh. Nah. Apa lagi? Hmm. Eh? Tahu tempe? Enggak apa-apa. Boleh. Ya. Nah. Mau yang pakua, mau bersambal, silakan. Halal, thayyibah. Yang penting diawali dengan kurma atau air mineral disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dengan sanad yang hasan bahwa Anas ibnu Malik radhiyallahu taala pernah berkata Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabat qabla yusalliyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berbuka puasa dengan beberapa Ketop. Koma ya. kemar Kemartop sebelum sholat. Wa ilam takun rotobat faala tamarat. Kalau tidak ada koma segar, rotop ya. koma apa ini? Tamar ya, yang sudah dikasih manisan atau apa ya. Fa ilam takun hasa hasawat nilma. Tapi kalau nggak ada korma beliau minum air mineral ya. Nah, Taib. Kemudian termasuk adab dalam puasa ialah ad indal fitri. Berdoa ketika berbuka puasa. Ya. Nah, di antara waktu mustajab ialah berdoa. Ketika apa ini? Buka puasa. Adapun doa ketika buka puasa ini memang diperselisihkan oleh para ulama sahih dan dhaifnya, ya. Yang mengatakan doa-doa yang beredar di tengah masyarakat itu tidak ada yang sahih. Kependapat bahwasanya doanya bebas karena saat itu mustajab bagi yang berpendapat hadisnya sahih maka bisa dipakai barakofikum nah diantaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Bani dari Ibn Umar karena Rasulullah SAW idha aftar uqala bahawa sungguhnya Rasulullah ketika berbuka puasa biasa membaca doa zahabat dhoma' wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah dapat doma wabtalatil uruq wa thabatil ajru insyaallah telah hilang haus atau dahaga telah basah kembali urat-urat yang kering wa thabatal ajru insyaallah dan telah tetap pula pahala insyaallah taala Nah, ada berikutnya. Al-jud ketika puasa hendaklah kita dermawan dalam perinfak dan persodako. Nah, jadi ketika puasa itu hendaklah kita apa ini? banyak-banyak berinfak, bersodakoh. Nah, banyak bantu orang. Barakofikum. Kalau sebelumnya kita sudah biasa membantu sodako, infak. Ketika bulan Ramadan lebih banyak lagi. Ini namanya pelengkap puasa. Pelengkap apa ini? puasa supaya puasanya lebih bernilai, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat fardu pelengkapnya apa? Salat sunnah ya kan? Kalau puasa itu pelengkapnya ialah sodakoh dan infak. Nah, enggak usah pakai diminta atau menunggu seruan. Nah, begitu Ramadan tiba, siapkan kas khusus ya. Nah, untuk bersedekah dan berinfak fi sabilillah. Nah. Ngasih makan buka puasa, ngasih makan sahur bersama, ya, ngasih bantuan untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk anak yatim, untuk fukara wal masakin, ya. Nah, termasuk. Nah, itu di luar apa ini? Zakat. Ya. Kalau zakat memang apa ini? Sudah menjadi kewajiban dia mengeluarkan zakat harta. Ya. Nah, biasanya kalau Ramadan kan pada rame-rame keluarkan apa ini? Zakatnya. Ya. Itu lain. Memang wajib Nah, yang ini lain lagi. Sodako dan infak yang bersifat apa ini? Sunnah. Banyak. banyak. Nah, ini Rasulullah Sallallahu itu orang yang termawan, walaupun bukan orang yang kaya raya, tapi beliau adalah orang yang sangat termawan. Begitu datang Ramadan, beliau itu lebih termawan daripada hari-hari biasanya. Ya. Nah, itu padahal beliau bukan orang kaya. Bagaimana dengan kita yang kaya? Oh, ya harus lebih dermawan lagi. Nah, pahalanya berlipat ganda saat itu. Insya Allah diganti yang lebih baik dan lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah tidak akan habis harta itu ketika disodakokan. Nah, menyusut sementara, nah bertambah banyak di kemudian hari. Ya memang betul, kasnya kan berkurang ya. Siapa bilang enggak berkurang? Ya, enggak kan berkurang. Tapi nanti pemasukannya itu lebih banyak insya Allah taala daripada apa ini? Pengeluarannya. Jika dia memperbanyak soda dan infak. Nah, Dah, kita tunggu saja ini Ramadan ya. Nah, gunakan untuk memperbanyak amal soleh dan juga banyak-banyak perifak dan sodako Kemudian termasuk ada puasa ialah kiraatul Quran wa mudarasatuh. Memperbanyak membaca Quran dan mempelajari Al-Quran. Nah, memang baca Quran, belajar Quran itu setiap waktu disyariatkan. Tapi ketika Ramadan tiba, itu harus lebih banyak baca Quran, lebih banyak belajar tentang Al-Quran. Qurannya diperbanyak. Ya belajar Quran ya, belajar baca Qurannya atau belajar tafsir Al-Quran ya. Nah, Perbanyak. Ini sunnahnya demikian, ya. Maka sebagian ulama salaf itu ketika Ramadan tiba, ini mereka menghentikan halako-halako ilmunya dan beralih kepada peni Al-Quran dan juga udara satu Al-Quran Nah, itu sebabnya mengapa bulan Ramadan dikenal dengan apa ini? Syahrul Quran. Karena pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan dan juga Rasulullah ketika bulan Ramadan memperbanyak meraja'ah Al-Quran bersama malaikat Jibril. Nah, Jibril biasanya kalau datang ya sekali-kali, tapi kalau Ramadan datang tiap malam Al Quran yang telah disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan hadis riwayat al Al Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling termawan dalam kebaikan wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril beliau lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan ketika berjumpa dengan malaikat Jibril wa kana Jibrilu alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yuk yu'ridu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Malaikat Jibril itu kalau bulan Ramadan tiap malam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerajaah Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Jibril. idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khair min mursalah. Maka ketika beliau berjumpa malaikat Jibril, beliau lebih dermawan daripada angin yang dikirim oleh Allah SWT. Nah, jadi dermawan. Kemudian banyak baca Quran ya, itu pada bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, adab dalam berpuasa. Ialah tarkul ma'asi Al-Dohir oh, wal-Batinah. Berusaha meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, dan ya meninggalkan perbuatan maksiat ya memang tiap hari harus dilakukan ya. Tapi kalau pada bulan Ramadan ini harus lebih kencang dan kuat tekadnya meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena hal itu sangat memungkinkan. Karena pada hari-hari biasa, seton leluasa menggoda. Tapi ketika bulan Ramadan, seton dibelenggu. ya Sehingga lebih memungkinkan bagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan baik yang tohir maupun yang batin yang tidak biasa dilakukan sebelum Ramadan. Nah, kenapa demikian? Karena puasa kita tidak akan bernilai di sisi Allah jika kita masih sibuk untuk berbuat maksiat ketika bulan Ramadan tiba ditambah lagi perbuatan-perbuatan maksiat tadi akan semakin besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan pada bulan Ramadan yang saat itu kebaikan juga apa ini dilipat gandakan. Mengapa? Nah, karena kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, setan dibelenggu malah digunakan berbuat maksiat, maka semakin besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di puasa itu enggak sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan, baik yang zahir maupun yang batin. Sehingga kita selepas puasa benar-benar alal fitrah di atas fitrah yang bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, barakallahu ada berikutnya. Termasuk ada berpuasa ialah tidak melayani pertengkaran. Nah, jadi dalam kehidupan manusia memang ada bumbu-bumbunya ya. Bertengkar, ada ya perselisih seringnya terjadi. Nah, maka ketika kita sedang puasa, hendaknya kita apa ini? Berusaha sekuat tenaga menjauhi perkara-perkara pertengkaran, persengketaan. Nah, kita harus tahu diri, kita sedang puasa. Nah, dagang-pedagang, ya membeli ya, tawar menawar biasa saja, jangan sampai tengkar, ya. Nah, pemborong sama tukang sama kulinya ya kan, panas-panas puasa-puasa begitu ya namun gak cocok salah masang bata dan sebagainya ya. puasa-puasa hindari pertengkaran hindari apa ini perselisihan nah bahkan kalau ada yang sampai menantang kita bertengkar kita sampaikan, ini soal, ya, saya sedang puasa, ya, nggak bisa ngelayani apa ini pertengkaran. Bukan berarti nanti ditunda ya setelah Lebaran ya. Nah, tak terima tantangan. Sekarang saya puasa. Bukan, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ialah kita harus paham kita sedang puasa. Kita harus bisa menahan emosi ya sampaikan kepada teman kita yang ngajak tengkar sama kita ya ini soim saya sedang puasa ya tolong jangan dipanas-panasi ya tolong jangan di pancing emosinya ya nah jazakum khair afwan saya sedang puasa ya saya nggak apa dibilang pengecut dibilang apa yang penting ini soim saya puasa dia bilang, emangnya eh, saya nggak puasa apa? Saya juga puasa. Ya. Nah, kamu pengecut. Beraninya cuma ketika tidak puasa saja. Ha? Ya. ketika puasa kamu bilang ini soim. Nah, dasar pengecut. Nah. Ya, sampaikan permintaan maaf kita. Mohon maaf ya. Silakan engkau bilang saya pengecut ya. Nah, tapi saya sedang puasa, Tidak bisa melayani tantangan. Ya, mohon maaf ya. Nah, terus kapan? Gak pakai kapan-kapan. Saya gak mau melayani pertengkaran, ya. Nah, farafiku. Justru ini adalah orang yang kuat, ya. Bisa menahan emosinya, menahan dirinya. Taib. Seperti itu. Orang yang puasa itu sebetulnya apa ini? Lemes ya kan? Nah, tapi lapar. Nah, orang yang lapar itu emosinya itu cepat naik. Kayaknya diuji oleh Allah. Tahan emosi supaya puasa kita barokah dan bernilai pahala. Barakofikum. Ini tentang adab-adab berbuka. Eh, adab-adab apa ini? Puasa. Selanjutnya <clears throat> yang terakhir Qiyam Ramadan. Hmm. Yakni kita melaksanakan Qiyam Ramadan. Salat Tarawih. Ya. Ini termasuk yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan puasa kita ialah kita melaksanakan qiyamu ramadhan Eh, Qiyam Ramadan itu maksudnya ialah solat tarawih. Baik dilakukan di masjid, masjid atau dilakukan di rumah. Ya. Baik dilakukan di awal malam maupun dilakukan di akhir malam. Khususnya kalau sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, dan jangan lupa ya. Kita kalau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran nah ini disertai dengan apa ini? itikaf pada bulan Ramadan. Nah, pembahasan masalah itikaf itu ada bab tersendiri di akhir nanti akan kita kaji insyaallah taala. Tapi untuk pertemuan pagi ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti pada dasar kita kembali meneruskan kajian kitab siam dari kitab Atul Al-Bariyah. Nah, ada waktu untuk istirahat beberapa saat menyiapkan diri untuk sholat duhur ya. Taib, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu